والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله كان kajian كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الإمام عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمهم الله kita sampai kepada masail pada bab ke-21 Maja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Al-ula tafsiru ayati bara'ah Yang pertama tafsir ayat baroah surat At-Taubah 128 Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim dan telah lalu penafsirannya Terbukti Rasul sangat menjaga tauhid kepada umatnya, sangat menutup segala celah yang mengantarkan kepada kemusyrikan al Ib'aduhu ummatahu an hadhal hima Ghayat al-bu'd Bagaimana Rasul menjauhkan umatnya sejauh-jauhnya dari segala batas, segala bentuk yang menjadi batas kemusyrikan. Ketika itu bisa menyeret kepada kemusyrikan, maka Rasul hindarkan dan Rasul jauhkan umat darinya. Dan itu diketahui dari hadis beliau, "Wala taj'alu buyutakum qubura wala taj'alu qabri 'ida." Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Jangan kalian jadikan kuburku sebagai id, tempat kalian berkumpul, tempat kalian beribadah di situ karena itu akan menjadi sebab kalian mengagungkan kuburan dan pada akhirnya meminta-minta dan menyembahnya selain Allah. Al-thalitha zikru hirsihi alaina wa ra'fatihi penyebutan betapa Rasul haris sangat antusias untuk kebaikan kita umatnya rahmat serta rofahnya beliau untuk umatnya harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim Heres antusias untuk hidayah kalian antusias untuk sampainya segala bentuk manfaat duniawiyah, terlebih ukhrawiyah, masalah akhirat kalian, dijaga tauhid kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim dan sangat penyayang, sangat pengasih kepada umatnya mukminin. Oleh karenanya di Tobroni telah lalu bagaimana Rasul sebutkan ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad bayyantuhu lakum segala yang tidak tersisa tidak tersisa segala yang mendekatkan kalian ke surga menjauhkan kalian dari neraka kecuali itu telah dijelaskan telah aku sampaikan semuanya kepada kalian oleh karena itu pula beliau larang beliau tahdir peringatan keras jelas dari kemusyrikan yang menjadi dosa terbesar tidak hanya itu Rasul jelaskan pula Rasul ingatkan umatnya dari segala jalan yang mengantarkan mereka kepada kemusyrikan itu. Salah satunya adalah pengagungan kepada kuburan lebih dari yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ar-rabi'ah nahyuhu an ziyarati qabrihi ala wajhin makhsus larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam menziarahi kuburnya dengan bentuk yang khusus yaitu dari hadis Nabi wala taj'alu qabri 'ida Jangan kalian jadikan kuburku id. Tempat kalian berkumpul tiap tahun, datang ke situ tiap waktu, melakukan amalan-amalan tertentu. Ini wajah yang khusus, bentuk khusus yang Rasul larang dalam menziarahi kuburnya. Padahal ziarah kubur Nabi termasuk amalan yang saleh. Karena dengan ziarah ke kubur Rasul, seorang muslim salam kepada beliau dan hak Rasul tentunya lebih besar dibanding yang lain-lainnya. dari kaum muslimin. Itu pun ada bentuk yang Rasul larang, Rasul tahdir, tidak benarkan umatnya melakukan itu di kuburnya. Ida, ketika kubur itu dijadikan tempat peribadatan, tempat perkumpulan, melakukan ritual-ritual tertentu dilarang dan diingatkan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-khamisah nahyuhu 'anil ikthar min az-ziyarah. Larangan Rasul untuk orang itu banyak-banyak ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering-sering ziarah ke kubur Nabi justru dilarang oleh Rasulullah. Wala taj'alu 'ida. Jangan engkau jadikan kuburku sebagai id tempat kalian beribadah. Walaupun mungkin seseorang berkata, saya hanya sekali setahun, mumpung sedang umroh, misalnya, iya, atau mumpung sedang haji, maka sekaligus ziarah, tetapi kemudian dilakukan tiap tahun, dan dia menganggap kayak kurang afdol seperti kurang sempurna kalau kemudian dia tidak menziarahi kubur Rasul sallam itu pun sudah masuk terlebih kalau lebih dari itu dalam setahun mungkin dia ke sana bisa tiga, empat, lima kali dan tiap kali itu dia ke kubur Rasul atau bahkan di sana setiap harinya Paling tidak dia umroh sembilan hari misalnya paling cepat. Di Madinah mungkin empat lima hari. Berarti kalau empat hari saja ada dua puluh waktu sholat yang dia lakukan kalau tiap sholat dia ke masjid Nabi misalnya. Dan di setiap waktu itu dia selalu ke kubur untuk ziarah ke kubur Rasulullah SAW. Justru ini dilarang oleh Rasul SAW. Karena sudah merupakan bentuk menjadikan kubur sebagai Eid tempat di mana dia di situ beribadah kepada Allah. Wassalawatu Rabbi wassalamuhu alaih. Dijaga sedemikian rupa dijauhkan umatnya dari segala yang bisa menyebabkan syirik As-sadisa hathuhu ala nafilah fil bait. Anjuran untuk umatnya melakukan sholat sunnah di rumah. Karena Nabi katakan wala taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Telah lalu dua makna terkait hadis ini yaitu yang pertama zohir lafat bahwa rumah tidak boleh dijadikan kuburan. Ya betul-betul itu maknanya artinya jangan kamu kuburkan jenazah yang meninggal dari kalian jangan dikubur di rumah kalian. Tapi kubur di sana di kuburan kaum muslimin yang memang telah disediakan. Makna yang kedua dan itu terkait hadis lazimnya makna jangan kamu meninggalkan sholat dalam tanda kutip sholat-sholat sunnah di rumah kalian. Jangan kalian tidak sholat sunnah di rumah kalian. Artinya sholatlah di rumah kalian sholat-sholat sunnah makmurkan rumah kalian itu dengan sholat-sholat sunnah ya mulai rawatib duha dan yang lain-lainnya sehingga hidup rumah kalian itu dengan sholat yang itu tidak boleh dilakukan di kuburan makanya jangan jadikan seperti kuburan karena kuburan bukan tempatnya sholat Kuburan bukan tempatnya kiraatul Quran. Kuburan bukan tempatnya zikir, bukan tempatnya doa. Tetapi itu dilakukan di rumah. Solat, kiraatul Quran, zikir, doa dan ibadah yang lainnya. As-sabi'ah annahu mutakarrirun indahum annahu la yusalla fil makbarah menjadi sesuatu yang ma'ruf di kalangan sahabat bahwa sholat tidaklah dilakukan di kuburan tidak boleh dilakukan di kuburan seperti tadi makanya dilarang untuk menjadikan rumah seperti kuburan karena kuburan bukan tempat sholat lakukan sholat itu di rumah kalian Artinya ma'ruf di kalangan sahabat bahwa kuburan bukan tempat ibadah, bukan tempat sholat. Makanya Nabi pun melarang jangan jadikan kuburanku id yang dilakukan setiap waktu, setiap tahun, tempat di mana mereka beribadah di situ. Athamina ta'lilu dhalik bi anna salatar rajul wa salam bi anna salatar rajuli wa salamahu alaih yablughuhu wa imba'ud penjelasan Rasul bahwa salat seseorang solawat seseorang kepada Rasulullah salam dia kepada Rasulnya sampai dimanapun dia berada, walaupun jauh bahkan sejauh apapun. Nah, maka tidak ada gunanya orang melakukan itu harus dari kedekatan. Harus mendekat untuk sekedar membacakan solawat, menyampaikan salam kepada Rasulnya harus dekat, harus di depan kuburnya. Nggak perlu dan tidak ada kelebihannya. Kalaupun dia solawat, salam di Andalus sana, di Spanyol sana, bahkan di ujung dunia sana, akan sampai salat salamnya kepada Rasul SAW. Yang di depan kubur tidak lebih dekat, salam dan solawatnya tidak akan lebih cepat sampai dibanding yang di ujung dunia sana. Makanya nggak ada perlunya untuk harus dekat, harus ke kuburan untuk sholawat dan salam kepada Rasul. Bahkan Nabi larang itu, jangan jadikan kuburku eid. Makanya Rasul sampaikan illat ta'lil. Apa sebab dilarang ini? Jangan jadikan kuburku tempat ibadah. Karena Rasul katakan, solawat kalian, salam kalian kepadaku sampai dimanapun kalian berada. Allah punya malaikat yang bertebaran di muka bumi ini menyampaikan kepadaku solawat dan salam kalian. Nah, oleh karenanya tidak dibenarkan melakukan ibadah-ibadah tersebut di kuburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah lalu riwayat Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib, ma anta wa man fil Andalus illa sawa. Kamu bahkan yang di depan kubur, bahkan dia sempat masuk. Ada celah di zaman itu belum terpisahkan. Dia bisa masuk ke ruang rumah Aisyah di situ kuburan Rasul Abu Bakar Umar. Malah ditegur oleh Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Kamu di sini di depan kuburan Rasul dengan seorang muslim yang di Spanyol sana sama. nggak ada bedanya. Bahkan ini ahlul bait. Orang yang paling dekat dengan Rasul, cucu. Cucu Rasulullah sallallahu Orang yang paling cinta dan paling dekat nasabnya dengan Rasul SAW. Tapi karena demikianlah mereka terbimbing dengan ilmu, terbimbing dengan sunnah. At-tasi'ah qawnuhu fil barzakh tu'radu a'malu ummatihi fis salati wassalami alaihi Beliau hidup di alam barzakh tentunya ditampakkan kepada beliau amalan umatnya yaitu solawat serta salam mereka kepada beliau saja. Artinya siapapun yang bersolawat dan salam kepada Rasul ditampakkan. Ini disampaikan kepada Rasul solawat serta salam itu. Karena Nabi yang mengatakan fa inna taslimakum ya aina ainama kuntum. Karena salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Karena perkara ini perkara gaib. Perkara gaib hukum asalnya kita nggak tahu. Maka tidak boleh dinafikan, tidak boleh ditetapkan ditetapkan bahwa ini begini. Dari mana kamu tahu? Itu perkara gaib. Tidak boleh pula kamu nafikan, ini tidak mungkin begini. Tidak begini. Dari mana kamu nafikan? Perkara gaib. Maka diterima, diyakini sebatas nas yang ada. Nas menunjukkan salam mereka disampaikan kepada Rasul, maka kita meyakini, menyatakan salawat salam umatnya sampai kepada Rasul Sallam. Beliau di barzakh. Salawatu Rabbi alaihi Bagaimana yang lainnya? Wallahu alam. Kita nggak tahu. Umatnya sedang puasa, sedang sedekah, sedang berzikir. Apa diketahui oleh Rasulullah Sallam Dari mana kita bisa menentukan? Gaib. Kalau ini kan kita ada hadisnya ada nas dalil yang menyatakan itu sampai kepada Rasul. Sehingga kita aman bisa meyakininya. Tapi perkara yang lain yang tidak ada dalilnya, tidak boleh orang berbicara tanpa bimbingan ilmu. Makanya ulama sebutkan sebatas nas yang ada. Nah, Qala rahimahullah babu ma أن ba'dha هذه ummah يعبد awthan. Bab riwayat atau dalil yang menyebutkan bahwa sebagian umat ini menyembah berhala ibadah kepada selain Allah. Wal billah. Bab ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Muallif rahimahullah setelah bab yang lalu Rasul sudah menjaga sedemikian rupa Rasulullah sudah mengingatkan, sudah mentahdir, melarang umatnya dari kesyirikan, tidak hanya itu, dari segala wasilah, dari segala dariah yang bisa menyeret, menjerumuskan mereka kepada syirik. Rasul jelaskan itu sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya. Sudah dijaga luar biasa penjagaan Rasul sangat ketat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan takdir dan hikmahnya demikian menentukan bahwa sebagian umat ini ada saja yang masih beribadah menyembah kepada selain Allah selain itu ini bab dibawakan oleh muallif juga untuk membantah menepis syubhat mereka yang mengatakan bahwa syirik tidak mungkin terjadi di umat ini. Tidak akan umat ini melakukan kemusyrikan. Dan itu banyak yang berpendapat demikian dari mereka dari ahlul bid'ah dari ahlul ahwa itu istilah mereka kemusyrikan yang kuno terjadinya dulu ya di zaman Nabi Nuh di zaman para rasul terdahulu, ya. Ada saja yang menyembah kepada selain Allah kemusyrikan. Adapun di belakangan masa-masa sekarang seperti ini, wis kuno itu nggak mungkin terjadi di umat ini. Kemusyrikan semacam itu. Mereka arahkan yang ada yang terjadi di umat ini perkara baru yang lebih parah kata mereka dari yang dahulu. Problemnya beda dengan yang dahulu. Umat ini kemusyrikannya dalam bentuk politik, dalam bentuk kekuasaan, menghadapi sistem pemerintahan hakimia nah tidak menerapkan syariat Allah, hukum yang Allah turunkan. Makanya kata mereka kita lebih mengerti apa problem yang kita hadapi sekarang dibanding ulama-ulama salaf dahulu karena mereka hanya membahas yang kuno-kuno. Kasus yang itu sudah kada kadaluarsa. Ini bahasa mereka semua. Yang itu sudah nggak mungkin, nggak ada di umat ini nggak terjadi. Buat apa, buat apa kamu bahas syirik? Kamu bahas kemusyrikan. Bentuk-bentuknya seperti apa? Ucapan, perbuatan, kamu bahas, mereka melebar. Percuma membahas Jahmiyah, Mu'tazila, keyakinannya seperti apa, akidahnya bagaimana, Ash'ariyah, Maturidiyah, dan yang lain-lainnya sudah, Rafidah, Khawarij, ini, itu. Percuma bahas semua itu, itu sudah nggak ada, sudah sudah bukan zamannya sekarang. Sudah nggak ada yang berkeyakinan kayak gitu, membawa bendera mereka, memperjuangkan panji dan ajarannya sudah nggak ada. Miskin. mughafal. Tidak tahu kenyataan umat. Siapa bilang nggak ada? Jahmiyah masih banyak apalagi Asy'ariyah, Maturidiyah, mu'tazila, Qadariyah, Murji'ah dan yang lain-lainnya banyak di umat ini. Dai-dainya, penyeru-penyerunya. Wa inna likulli qaumin warith. Dan setiap umat setiap orang pasti ada ahli warisnya, penerusnya. Hanya Mas saya sebutkan, bahkan orang yang mungkin keumuman menganggapnya melihat itu jelek dan buruk. Tapi subhanallah, ada saja. Syekh Abdullah Al-Bukhari, Hafizahullah Ta'ala pernah menceritakan, pernah bertemu dengan seseorang Anak muda. Nah, ketika ditanya namamu siapa? Ini baru tahun-tahun 2000-an begini. Dia katakan betul-betul ketika disebut namanya mengejutkan luar biasa. Ayahku memberi aku nama Juhaiman. Wa'udzubillah Ma'ruf Juhaiman, nama tokoh Khawarij di era 70-an atau awal-awal 80 nah, yang berkudeta di Saudi mengkup Masjidil Haram dengan senjata membunuh sekian banyak orang walhasil di zaman itu yang orang sangat benci dengan orang yang ma'ruf kejahatannya subhanallah ada saja pewarisnya yang masih simpati dengannya cinta Sampai anaknya dikasih nama Juhaiman. Wah kata. Yang tidak mengerti ini akan kacau. Akan kabur baginya. Apa itu ahlu sunnah, bagaimana akidah manhajnya, apa itu asyairah, asyari itu bagaimana, mu'tazila itu seperti apa, Jahmiyah, Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, Rafidhah dan yang lain-lainnya. Sehingga dia nggak bisa memilah. Makanya jangan heran yang tidak mempelajari ini karena dia anggap nggak perlu, dia menganggap tidak penting, bahkan dianggap sudah nggak ada di umat ini, percuma mempelajari semua itu. Tidak heran dari mereka bersuara demikian. Apa kamu kira nggak ada? Ada banyak bahkan dari mereka muncul nah yang mengatakan kelompok ini atau fulan itu mereka ahlu sunnah apa bilang mereka ahlul bid'ah mereka itu ahlu sunnah nah. padahal amal perbuatannya begini akidahnya begitu dia nggak bisa memilah mana ahlu sunnah mana asyairah mana ahlu sunnah mana ahlul bid'ah Makanya para ulama sampai detik ini masyayikhus sunnah tetap mendakwahkan dan mengajarkan ini sampai sekarang. Walaupun kelompok ini kelompok yang kuno memang kelompoknya. Jahmiyah zaman, Mu'tazilah zaman. Tetapi akidah dan pemahaman ini terus punya keturunan, punya pengikut dari masa ke masa. Makanya terus dibahas oleh ulama. Asharia begini penyimpangannya, akidahnya seperti ini, murjiah begini, kodaria begini, jahmiyah, asyairah, maturidiyah begini, penyimpangannya di sini, subhatnya ini, bantahannya begini. Karena mereka ada. Nah, realitanya mereka masih banyak di umat ini. Nah, termasuk ini. Kemusyrikan, tetap ada di umat ini. Mereka menganggap peribadatan kepada kuburan-kuburan orang soleh itu bukan kemusyrikan. Tetapi bentuk pengagungan, cinta kepada para wali. Mereka pula berpegangan dengan hadis inna syaitan qad ya'isa an yu'bada fi jaziratil arab. Syaitan putus asa untuk disembah di jaziratul arab. Sehingga nggak mungkin ada peribadatan kepada selain Allah. Tapi jawaban para ulama benar Rasul katakan syaitan putus asa. Nggak mungkin disembah di Jaziratul Arab, di muka bumi ini. Hal itu kapan? Ketika syaitan melihat banyaknya negeri-negeri yang dibuka oleh muslimin. Terjadi jihad, perang visabilillah dibuka negeri ini, dibuka negeri itu, dikuasai oleh umat Islam. Lebih dari itu, banyak dari mereka yang masuk Islam berbondong-bondong. Mereka menyatakan syahadat, masuk ke dalam Islam. Sehingga dengan itu tidak kemudian menjadi seperti yang diduga oleh syaitan tidak berarti kemudian mereka berhenti menyeru dan mengajak umat kepada segenap bentuk kemusyrikan. Ba'dha hadhil ummah sebagian dari umat ini. Hal ini menunjukkan tidak mungkin itu semuanya. Dari sebagian umat ini, karena sebagian yang lain, walhamdulillah pasti ada. La tazalu ta'ifatun min hadihil ummah. Dahirina alal haq. Ada tetap kelompok yang di umat ini berdiri di atas al-haq berdakwah menyerukan kepada sunnah ila an yarithallah al-ardha wa man 'alaiha sampai mendekati kiamat kelak itu mukaddimah dari apa yang mualif sebutkan dalam bab ke-22 ini sehingga perlu dan wajib setiap muslim mengetahui segala bentuk kemusyrikan, mempelajari apa saja itu syirik billah baik itu bentuk perkataan seperti sumpah dengan selain nama Allah kalau bukan karena kamu pasti sudah begini begitu dan yang lain-lainnya atau itu amal perbuatan keyakinan agar dirinya terselamatkan dari bentuk-bentuk syirik itu. Dan muallif Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam kitab ini jazahullah khairan banyak membantu kita menjelaskan apa saja itu syirik agar orang bisa terselamatkan dan terhindar darinya. Yang terakhir mungkin ikhwani rahimani wa rahimakumullah telah lalu dan kita ulang kembali seperti yang antum ketahui bersama bahwa dakwah membutuhkan ta'awun di antara kita masing-masing wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa saling membantulah kalian dalam kebaikan dan takwa berdakwah tidak hanya dengan kata-kata, tidak hanya dengan ceramah, tidak hanya dengan taklim, tetapi luas kita berdakwah punya andil dengan tenaga kita, kita berdakwah punya saham dalam dakwah dengan harta benda kita, wah kata masing-masing sebatas kemampuan dan kapasitasnya ikut peduli dalam membela dan memperjuangkan agama Allah terkhusus eh, yang kekinian yang sedang digarap oleh asa tidak wafakohumullah untuk menepis dan menjelaskan kepada umat isu terorisme yang terus-menerus tidak ada henti dari hari ke hari dan ahlu sunnah seperti yang antum tahu sering dijadikan kambing hitam dianggap teroris, dianggap kelompok radikal. Ya karena kejahilan awam ditambah dengan isu dan talbis dari para duatus su dan ulama usu yang ingin menyudutkan salafiyin dan ahlu sunnah maka kewajiban kita masing-masing untuk menjelaskan ini kepada umat apa itu sunnah dakwah yang mulia ini jauh berbeda dengan ajaran radikal dan terorisme seperti yang mereka anggap. Maka khawarij itu apa, terorisme itu apa, akidah mereka dan ajarannya itu semua telah dituangkan dalam edisi khusus tebar majalah syariah di bulan ini atau bulan depan maka kita mengundang mengajak antum semua untuk mau terlibat dalam penyebarannya ditargetkan eh, 100 ribu eksemplar dari majalah ini walhamdulillah sampai detik ini sudah 99.500 sekian kalau nggak salah. Nah, yang sudah terkumpul. Maka perlu ta'awun dari kita masing-masing untuk menyisihkan sedikit harta kita dalam rangka ini akan dibagikan percuma gratis kepada tokoh-tokoh masyarakat, Nah, kepada pemerintah kita, ya kepolisian, ya TNI, ya sipil, Pak Camat, Pak Lurah, dan yang semisalnya. Agar mereka terbuka hatinya, fikirannya beda dakwah sunnah ini dengan terorisme atau radikalisme. Nah, masing-masing. Bahkan tidak hanya kita, masing-masing punya hajat. Masing-masing punya keluarga, punya kebutuhan belanja harus sekian-sekian keluar dan seterusnya. Tapi sisihkan sedikit yang antum mampu demi agama Allah. Bahkan tulab, santri bisa andil. Nah, Masya Allah di beberapa tempat mereka langsung dengan yang mereka mampu, ada yang memberi lima ribu, sepuluh ribu dan itu besar bagi santri mungkin belanja seminggunya atau beberapa hari dia sisihkan demi dakwah dari muda dari dini sudah belajar untuk ikut serta dalam dakwah kalau belum mampu mulai sekarang kamu sisihkan biasanya kamu jajan sehari tiga ribu empat ribu ya Allah ambil seribu Sepuluh hari sudah sepuluh ribu kamu kumpulkan. Untuk itu kemudian kamu bisa bantukan demi dakwah ini. Nah, tafadhalu jazakumullah khair. Kalau mau uh, insiden secara langsung nanti bisa langsung menghubungi akhuna Hendri Faisal ataupun yang mungkin sekarang masih belum siap atau belum ini di hari-hari berikutnya bisa menghubungi beliau Zawakumullah khair Wafakakumullah lima yuhibu wa yarda wassalatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin